السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد para habaib para kiai para ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga besar Al-Habibil Imam Al-Arif Billah Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang kesemuanya saya muliakan para hadirin, para rawuh ingkang minulya. Bahasan apa nih? Para hadirin, para rabu sesemi murja. Mohon maaf panggil yang Jakarta sudah sejak tadi bahasa Indonesia. Saya ngopeni yang telok lemak ini. Para hadirin, para rabu sesemi murja, nalar menter sakoni, wae sedikit. Sampai anda usah lihat-lihat jam. Karena jam tanggul lain dengan jam Indonesia. Jadi kalau untuk waktu tanggul, Republik Rakyat Tanggul belum jam 12 sekarang, tenang. Para hadirin, para bu, sesami mulja, malar manter kalaban, barokana hadir, Kaula sambian, e majlis hol nikah. Pun ojong mulai gelap lagi, panas. Tinggal pun mantir tak panas sebagai yaumil mahsyar. Kita berdesak-desakan sejak masuk. Kaulane ka tak SMS Ben Habib Haidar. Siap Beb, aboli golongan lorong tak bisa masuk cerita. Padatnya masyarakat. Malar menter abak pagi herat, tak lekan badannya semakin. Kaulah sampean bade dina Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ampun dina Habib Saleh eka awal tetane iki mau polisi. Wing wing wing depa. Engki kaulah masuk ke lek selekan cerita. Lain ben kelas Habib Tohir Al-Kaf kula eka awal prit prit prit. Memang Habib Haidar menyiapkan pengawal untuk Habib Tohir. Habib Hasim masuk ada saya ngawal. Tak siapa jadi, kulek selekan kelampi kedok kekapi. Tapi mantir tak selekan bagi Ia junan Allah ini bersama Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid. Kaulah tercatoran saran kancah ibu di ada tamu di belakang Bib Syed Ahmad bin Toha Al Haddar. Kaulah sambil mikir-mikir apa saya kapidatu waben singkok. Enggih isis mare si amare benrok carok kamare negatritan. Apa kada? Yang mak beda kancah dari Jakarta alumni Rubat Tarim Hadramaut Syed Ahmad bin Toha Al-Haddar. Acerita ah, ke lah, Anak Habib ibu anak punya anak perempuan, perempuan, perempuan, perempuan. Terus di anak laki mator ke Habib Soleh ketika itu Habib Soleh di Jakarta. Habib doakan istri anak ini bisa melahirkan anak laki-laki. Apa debu Habib Soleh? Itu eh, aki. Deki mau lahir laki, cong abali dan nak ya. Engki Habib. Ternyata engki tak tajem engki. Debuna abereng ben kasokana. Debuna abereng ben kasokana. Allah. Cakna orang Madura manti pango cap lahir laki tetan. Nggih orangnya badan nih kan. Lahir laki keng sokone ka saporana petok. Ngerti petok sampe, Setonga sokone ka adep ka adep, setonga adep petok. Apa bahasa indonesia Indonesianya petok? Sukunya petok sana kan tetan. Tina mo. Jat kaulah surah pidato surah dititon loton ben Habib Haidar nih kan. Memang sudah pesanannya seperti ini. Sokonan nih petok. Enggi, etok. Akhirnya Habib Saleh Rabu ke Jakarta diaturkan kepada beliau. Alhamdulillah Habib Kak Dito lahir laki keng soko pedok Kak Dito. Apa debuna Habib Saleh? Ere beben singkok. Saya pangku. Karena umina anu Habib aku <laughs> medeki ngompol ndak ndak tak gerah mau nire bengkok. Ere Habib Saleh ini kata mau ikuntean aja mantak. Aku me aku me Mun sampean burung endung cek dan nancel langsung kan niki. Iya. Habib jadi bayi itu tahu kalau dirinya sedang digendong Habib Saleh. Engki eh, pas epecet sokona tak ngangkui minyak, ngangkui copana Habib Saleh. Engki eh, ngangkui copana Habib Saleh. Saat itu juga kembali Pak. Sem bagus sokone kan. Orang ngabade ada nih kata jawaban kau le pengimaman masjid nih kan. Orang apa ada? Tengku ban sokona le loros engku. Orang ngabade ada nih. Kan. Kau kaulah ngeding jareta hiburu sama kedeka engke eh, lah sama kau kaulah sampean kan hadir kalau pun punya hajat macam-macam kan engke Bodoh sepet tok sokona, bodoh petok tanah, bodoh sepet tok atena kan engki. Menteri balorosa kapi barokan Habib Saleh bin Musin alham. Paham sampean? Tajam napa tak tajam? Ah, mungkin mak bisa tajam. Kan engki. Habib Saleh serban dia ya, serban dia poter terang, terang cerita. Terbane kape tur terang, terang, tajam. Soko petok eko sot, Pak. Loros oleh tajam. Lebih bisa tajam. Tahu tak tahu? Beremah bisa tajam. Tahu tak tahu? Beremah. Hol sama kena apa hol tahun datang? Iyo cola saya bisa tajam nih kan. Seneka pak. lading kedua. Kalau maduraan bengi, sampai ibu yang Arab pak kan tak kira ngerti ya kan iki. Nabi Taufik kalau Arab Arab sampai tak kira ngerti. Ben kula sing maca tak apal ki gitu, triten. Ini ngaki. Lading ngeru apa? Kan besi kan engki. Tapi besi ini kan masak besi langsung tajam. Kan besi ini kan tompol. Kan engki. Baru mah bisa tajam kan yobor. Panas sampai merah pada namardo. Arwah tak cukup. Sudah merah seperti mardak. Itu seperti bara. Arwa merah pada nama derwa pak. Arwa tak tak langsung tak Eh pokol gurih pada centar kan iki. Centar, centar, centar. Pone pokol le pada centar tinggu. Oh kurang tajam. Ya bor boleh. Mau gini kok eh pokol boleh. Sampai beberapa beberapa kali pembakaran guru bisa tak Arum panas, panas sampai merah. Ya saya cem tak cem nih kan mari arah sakit panas deh. Berma panas abu apuasa. Burma panas sama tak atangi Kan ini, Burma panas saneka tolok neka adikir doa Allah. Burma panas toju soko neka panas keringking toju mulai sebelum subuh sampai isyraq. Kan gini, kalau kan soko sampean kan panas mulai gelap toju panas tak panas. Panas, Arab mah tak tajam, Jadi setahun sekali ya. saya tahu kan sekali. Nah, panas ngabi aing bermabutal mulai gelak kan? Lah ketika melalui panas nih, panas panas kau pon apa? Tak ada or kau pon apa? Kan yang Burung ma panas sama tak atangi mulai tengah malam sampai berde cari tanah. Kan yang berde tamu datang Habib Soleh tempat nimbo ngisi air, tengah malam mah Ngisi air jeding nih ke Habib Soleh. Apa cak tamu ya? Bapak itu tas bawakan bawakan tas. esang eh, kubang laku Habib Soleh nih Nembo tengah panas Burma panas sa Nembo Burma panas sa. Eh, Habib Saleh ini kah setiap tahun datang ke ke makam Al Habib Abdullah bin Mahsin Al Attas Empang Bogor. Ini kamu lemah-lemah jalan ni masjid pak, eh, jalan masjid orang tedung ini kamu itamoi, mon beda rengi, ya ke Habib Saleh sana kah, ya ke. Mon si sarung atas engkap, ya tutup. Mun sambian sarung tak tutup, ya singkap kan gini. Lain, mengenakan kan tak tajam-tajam. Siapa? lah. Ben panjenengan naga ulah kan ini. Asaraan dan kadang. Lain. Tajem ternyata. Lah ketika tajem. Debu na abareng ben kasokan na. Allah. Tajem. Lah berumah tu dia tajem neka harus melewati proses panas tabu, panas mata, panas kopeng ika kaca jaureng kan ini Panas be panas kopeng kau tak kelar dina nah, gelu mentero tajem maka ini. Panas ate kau lebih mentak ngamuk kadina nah, gelu. Ini proses untuk menjadi tajam kan niki. Mun oh, tajam nyaman. Kan nih ge holil bangkalan. Bada orang yang nonton sape, sambung doa ge. Sape sambil ke pasaran nika pentelo pasaran tak baju-baju. Masa doa ge holil bangkalan. Perang ngalak pecot it pecot sape nah baju, baju. Baju wongku. sambil sampean jat pecotan mun tak ketek pun sape nah kan niki lah. Eh. Hadratus Syekh Kiai Sokaraja. Hadratus Syekh Kiai Sokaraja. Onika oh, bom, ke Bom bom tau bom tau bom tahu bom bom nih kak eh, pakai gegore ya, pondok karena pondok markas pejuang pembela kemerdekaan nih kak dari NU dari Ansor ben lain nah kore bom nih kak nggak tengah pondok jeblusan kita letu ya ada bu semangka jong semangka bom ya kayak ini ada semangka jong semangka dubuna ya semang semangka semangka jong semangka apa kiai bisa mati bom tadi semangka bunten keng jawabuna bareng bareng kasokan nah tajem semangka jong semangka eh kerak jadi semangka ungkut jadi semangka eh kerak bom nih kapak eh kerak jadi semangka ungkut mon sampean gak nih ro tak usah bom mon mulai mercon sini kene saya mau kretek kretek kretek bede pereng bagi ke anak-anak kacang jong kacang hmm mon tak ronto gigi anak-anak aja ah oh, ini nagalun aneka jet esoro jadi con lot con nggak gini tembang syukur oh, enggak kan dia ya kan tak pantas ben dah Habib kan iki on oh, mandar manfaat mandar barokah sudah Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati fitani Paleman dari hall benih dadi orang tajem berusaha sopaja dadi orang se tajem. Ayo siap-siap. Ate panas di nak gendujak tuli ngamuk. Kopeng panas di nak gendujak tuli abales. Mata panas katondo di nak gelu apa aja kan iki. Tabu panas di nak gelu apuasa kan sampai dadi orang se ta Menpon tajem tak panas tak puasa tak panas tak tangi tak panas tak ika caca orang illa kilan salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh